Sandiwara Radio Sabda Pandita Radio melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Sinasari berdiri. kapal itu? Orang itu bernama Barat Maut. Bagaimana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Kotanya serem, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata hilang itu tentu kan akibat perkelahian. Kemudian tangannya kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya ada bekas darah yang mengering pada kereta itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan... Dalam seri ke-681 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Padrawati, Rantanubis sebagai sebagai Tawang Alun bertarung seperti ini, maka sebulan pertarungan belum tentu rampung. Bahkan setahun, bahkan seumur hidup. Oh, lalu apa yang akan kau inginkan? Mari, kita semua mengadu aji pamungkas. Mengadu puncak dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana Paman lari Angon? Paman sependapat denganku? Iya, aku sependapat. Pertarungan ini memang bertele-tele. Lebih baik pertarungan ini segera diakhiri. Silahkan. Dengan siapa paman akan membenturkan diri? Sambo bagianku. Bagus. Dengan demikian, kisah kisanak Nisado bagianku. Baik, baik. Apapun yang kalian kehendaki, akan kami layani. Kita serang kedua orang itu bersama-sama, Paman. Jangan sampai ada selisih waktu. Iya. <laughs> Apa yang kau tertawakan? <laughs> Dengan menyerang kami bersama-sama, Kalian pikir kalian akan memburu kami dalam waktu yang bersamaan pula? Hmm? <laughs> Tidak semudah itu. Nisado, kita gabungkan kekuatan kita. Ya, dan mati akan terbelalak karenanya. Hop, hop. dan Lare Angon segera mempersiapkan diri. Keduanya telah mengambil ancang-ancang untuk melepaskan ajian pamungkasnya. Namun Sambo dan Nisado rupanya telah mempersiapkan diri pula. Kedua orang itu sadar sepenuhnya bahwa menghadapi Padrawati dan Lare Angon tidak boleh menganggap remeh. Sambo dan Nisado saling mendekat dan kemudian berhadapan satu dengan lainnya. Keempat tangan orang itu saling melekat. Apa yang diperbuat Nisado dan Sampo itu membuat Badrawati dan Lare Angon saling pandang. Mereka menggabungkan diri, masing-masing menyentuhkan tangannya. Itu sebuah cara khusus yang harus dipergunakan menghadapi gempuran yang datangnya bersamaan. Oh, bagaimana, Paman? Oh, kau lihat bagaimana sikap mereka, Badrawati. Mereka menggamukkan kekuatan, Paman. ya, aku mengira mereka tentu telah menyiapkan sebuah cara khusus. Oh, ah, lihat, Paman. Oh, sedang apa, mereka lakukan itu? Sedang membuat apa mereka? Oh, mereka merajut jala, membentuk kepompong Badrawati. Mereka menyembunyikan diri di balik kepompong itu. Aneh sekali, benar-benar aneh. Mereka seperti serangga, seperti kolomonggo yang memiliki serat-serat aneh untuk membungkus diri. Semakin lama semakin tebal. Dan mereka sekarang hilang di balik benang-benang serat yang mereka buat. Bukan main. Baru kali ini aku melihat hal seperti ini. tidak jelas, Tawang. Aku sama sekali tidak mengerti. Aneh sekali, Paman. Mereka berperilaku seperti binatang. Mereka memungkus diri di balik sebuah kepompong. Mereka menggerakkan tangannya silang menyilang dan amat cepat. Dari tangan mereka keluar serat-serat seperti jala rumah serangga. Semakin lama semakin banyak. Semakin banyak dan semakin tebal. Untuk kemudian tubuh mereka lenyap. Kedua orang itu sekarang terlindung. Apakah kepompong itu tidak mungkin digempur, Paman? Lihat, mereka akan melakukannya, Tawangalun. Sebenarnya lah, rasa penasaran itu sangat mengusik Badrawati maupun Lare Angon. Sampo dan Nisado telah lenyap terbungkus oleh sebuah kepompong. Kuntukan da aneh itu diam tenang. Badrawati dan Lare Angon berjalan lebih mendekat memperhatikan kepompong raksasa itu dengan lebih seksama. Bagaimana, Paman? Mereka benar-benar bersembunyi di dalam kepompong. Aku tidak tahu apakah mereka bermaksud menghindari kita atau bagaimana. Siapa yang menghindar? Oh, Kisanak Sambo. Oh, ayo, seranglah kami. Gunakan ajian pamungkas yang kalian miliki. Ayo, janganlah kalian kebingungan seperti seekor kera yang terkena tulung. Hah? Seranglah kami. Ah, mereka tidak menghindar, Paman. Kita masih berada dalam perang tanding. Mengapa diam? Ayo, seranglah kami. Kepala tanggung, Paman. Ilmu mereka pergunakan itu membuat semakin penasaran. Ah, mari kita coba. Kita gempur mereka. Iya, kepalang tanggung. Hup. Hup. Wah, aku telah siap, Badrawati. Aku juga. Hei! Iya. sekali lagi. Seranglah kami dengan kekuatan yang paling dasar dari ajian pamungkas yang kalian miliki. Hmm? Apa kalian pikir kami takut? Kami tidak takut menghadapi prahara yang paling mengerikan macam apapun. Kami tidak merasa takut. Barat! Ulangi sekali lagi. Jangan merasa puas hanya menyerang sekali. Berdebah! Gila. Serangan yang aku lontarkan itu seperti berbalik menghantam dadaku sendiri. Ah, ilmu apa namanya ini? Ah, sial. Ah. Bagaimana, Paman? Ah, serangan itu seperti menghantam dadaku sendiri, Badrawati. Iya, oh, oh, aku juga. Oh, ada sebuah kekuatan aneh yang menyelubungi kepompong itu tabir yang amat tebal. Oh, seperti kekuatan ilmu kebal lembu sekilan yang sudah mencapai tingkatan yang tidak terukur melindungi keduanya. Oh, bukan main. Ini sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Kita coba sekali lagi, Paman. Jangan! Jangan! Bibi Kau memang bandel, Badrawati. Ma maafkan aku, Bibi. Sudah aku bilang. Pergilah langsung ke Nusa Kambangan. Tempat ini menjadi urusanku. Ba bagaimana dengan orang yang sedang bergelantungan di atas itu? Orang itu memang benar Panji Saprang. Tapi, biarlah aku yang akan selalu membayanginya. Mengganggu sepak terjangnya. Aji Condo Birowo yang dimilikinya itu tidak akan berkutik melawan aku. Mengapa? Karena kami sama-sama memiliki Raja Trinetra. Dan karena aku mempunyai sikap yang berbeda dengan mereka. Oh, bagaimana dengan kepompong itu? Tinggalkan mereka. Kami sedang berperang tanding. Menghadapi mereka kita tidak perlu bersikap gagah-gagahan. Juga tidak perlu pameran adu sikap jantan. Tinggalkan tempat ini. Semua yang ada di sini urusanku. Ah, mari Badrawati. Wah. Ayo. Uh... Tidak ada pilihan lain bagi Badrawati dan Lare Angon kecuali menuruti perintah Pinaka Swasti Ratu. Keduanya segera bergegas melangkah meninggalkan tempat itu. Ke Dan ketika sudah dekat dengan di mana Ki Gelung Keling berada, Badrawati dan Lare Angon berhenti. Mereka menoleh dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. wajah Durga itu nampak mengepul ke hitam hitaman Pinaka melangkah lebih dekat lagi, siap menyentuh kepompong itu dengan tangan kirinya. terbakar, Paman. Lihatlah. Habis dari, sayang sekali kalau kita tidak menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Bibi Pinaka terhadap orang itu. Tidak perlu, Badrawati. Kita harus penuhi pesannya. Wah, sayang sekali, Paman. Lihatlah, orang itu telah berancang-ancang bersiap untuk meloncat turun. Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Nisado terbakar menjilat-jilat. Sampo dan Nisado yang telah meloncat keluar dari bungkus kepompong itu menggelepar-gelepar hangus. Binaka swasti ratu memandanginya dengan tatapan mata yang dingin. Perempuan malang kakak kandung Kameswara itu kemudian menengadah, memandang Panji Sabrang yang bergelantungan di dahan. Menaka bisa berada dalam bahaya karena Panji Sapra menguasai Condo Girowo. Oh, tidak, Padrawati. Keadaan justru akan menyulitkan orang yang bernama Panji Saprang itu. Mengapa? Karena mereka justru sama-sama memiliki raja sejenis. Di antara keduanya, seharusnya saling bersatu padu bahu-membahu. Padahal Bibimu mempunyai sikap yang berbeda. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika mereka bermusuhan. Bibi Pinaka tetap berada dalam keadaan bahaya, Paman. <sighs> Bibimu seperti orang yang telah huru karena mabuk. Bibimu tidak peduli meski Panji Saprang itu menggunakan aji condo birowo atau apapun. Keadaan itu akan menyulitkannya dan membuatnya menjadi sebuah salah. Itulah yang menyebabkan bibimu itu mengatakan akan terus membayangi Panji Saprang dan mengganggu sepak terjangnya. Begitu, Paman? Iya. Aku yakin hal itu. Nah, mari kita tinggalkan tempat ini. Jangan dulu, Paman. Kita tunggu sejenak saja. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Tentu tidak sulit bagi kita untuk berlari secepat-cepatnya dari tempat ini. Lihat, Paman. Orang itu turun. Ia tidak meloncat langsung ke tanah, tapi turun melalui dahan ke dahan. semak belukar. Badrawati dan Lare Angon memperhatikan orang yang semula bergelantungan bagai seekor kalong itu turun. Tak jauh dari Badrawati, Ki Gelung-Keling bersama Tawang Alun dan Galuh Titis juga melihat dengan jantung yang terasa berhenti berdetak. Badrawati dan Lare Angon segera memasang ketajaman telinganya untuk mendengarkan percakapan yang terjadi. telah membunuh mereka. Tubuhnya hangus terbakar. Mereka berasal dari tanah, dan sekarang mereka kembali ke asal mulanya menjadi tanah. Kau mau apa? Kau tidak bisa menerima apa yang telah aku perbuat? Hmm. Seharusnya kau tidak melakukan hal itu, Pinaka. <laughs> Seharusnya bagaimana? Mestinya kau tidak ingkar terhadap takdir. Mestinya kita saling bahu-membahu. Akan tetapi yang kau lakukan justru memusuhiku. Maksudmu? Harus aku biarkan usaha siapapun yang bermaksud mengakhiri hidup anakku? Bayi itu bukan lagi anakku. Bayi itu membawa kelahiran kembali dari seseorang yang sudah mati. Omong kosong dengan omongan itu. Aku melahirkannya. Bayi itu keluar dari rahimku. Omong kosong pula dengan takdir yang hinggap di tangan kiriku ini. Nyai Durga itu keliru jika mengira aku akan bisa menjadi kaki tangannya. Keliru besar. Kau yang salah. Kau yang tidak bisa mengerti apa makna raja yang berada di tangan kirimu itu. Cukup. Aku menantangmu sekali lagi. Kita selesaikan persoalan kita. Tidak ada persoalan apapun di antara kita, Pinaka. Kau salah. Aku yang akan membuat persoalan denganmu. Yes! Mampus kau! bisa melihat betapa Panji Sapra itu mengalami kesulitan. Ia merasa sebuah salah. Justru karena berhadapan dengan seorang yang memiliki raja sejenis. Kita tinggalkan tempat ini, Padrawati. Tidak, Paman. Aku ingin melihat bagaimana wujud Aji Birowo itu. Aku ingin melihat Panji Sapra menggunakannya. Kau memang gila, Padrawati. Kau selalu menuruti kesenanganmu. Aku akan tinggalkan tempat ini. Silakan paman mendahuluinya. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Aku akan segera mengajak paman dan dua gadis itu untuk segera menyingkir dari tempat ini. Silakan paman. bergegas menemui Ki Gelung menceritakan dengan singkat apa yang terjadi, menceritakan pula sikap Badrawati, dan kemudian bersama-sama mereka meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan menyusupi semak belukar dan ada kalanya harus membabati sulur-sulur yang merintang dan melewati celah-celah pepohonan yang amat rapat. Dan setelah berjalan beberapa saat lamanya, mereka telah keluar dari lebatnya hutan mentau. Sebuah pengalaman yang luar biasa Paman Gelung Keling. Dua orang yang menjadi pengawal Panji Saprang itu benar-benar luar biasa. Mereka menguasai ilmu kebal. Namun yang lebih hebat adalah kemampuan untuk saling menghidupkan kembali temannya yang terbunuh dengan melompati tubuhnya itu. Iya, kami semuanya melihat apa yang terjadi. Bagaimana dengan Panji Saprang itu? Apanya yang bagaimana? Uh, Orang itu yang telah menjadi penyebab kematian ayahku, Paman. Kau harus melihat kenyataan, Tawangalun. Panji Saprang memiliki ilmu yang luar biasa. Uh, setinggi apapun ilmu seseorang, namun aku yakin pasti mempunyai titik kelemahan. Mungkin titik kelemahan itu adalah diperlukan seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, Tawangalun. Uh. Boleh aku menyampaikan pendapatku, Adi Tawang Alun? Silahkan, Kakang. Aku bisa mengerti betapa sakitnya hatimu. Betapa dendam seperti menggumpal di dalam dadamu. Namun ingatlah Adi, bahwa di belakang Panji Saprang tersimpan sebuah persoalan yang sangat rumit dan pelik. Kita tidak bisa memandangnya dengan hanya menggunakan cara pandang Adi Tawang Alun sendiri. Percayalah Adi, bahwa kita semuanya menginginkan kematian orang itu. Aditawang Alun bisa mengerti hal itu, bukan? Aku bisa mengerti, Kakang. Bak bukan dengan bergelantungan tadi, Kakang. Ah, mungkin mereka sedang tidur. Kalau memang benar ia tidur dengan cara itu, yaitu bergelantungan di pohon dengan kaki terbalik dan kepala di bawah. Itulah cara tidur yang paling aneh yang pernah kita lihat. Tapi Mungkin juga ia melakukan musubrata. Benar, anak mas. Aku mengira Panji Saprang itu memang sedang melakukan berata? Musuh berata dengan berkelantungan semacam itu. Meniru saudara lelaki Anjani yang berwujud kera. Ceritakan, Paman. Kesalahan yang dilakukan itulah. Salah seorang dari mereka bertiga melakukan tapang nyalong. Oh, Tapangalong? Apa yang dilakukan Panji Saprang itu pengalong? Menurut dugaanku, anak mas. Jika seseorang sampai melakukan Tapangalong, tentu ada yang diinginkan. Jika demikian, apa yang dikehendaki Panji Saprang dengan yoga beratanya yang aneh itu, ayah? Ah, bagaimana anak mas Laryangon? Ya, memang menarik sekali. Jika Panji Saprang sampai melakukan tapangalong, Pasti ada hubungannya dengan usahanya untuk menangkap bayi yang memiliki Raja Kalacakra itu. <sighs> Sebenarnya aku juga merasa curiga, Paman. Curiga bagaimana, anak mas? Mengapa Panji Saprang itu masih berada di sini? Mengapa ia tidak berada di sekitar padepokan Dandang Kandaga di mana bayi itu disembunyikan? Ia justru sibuk melakukan tapang ngalong. Kecuali jika sedang melakukan tapang ngalong itu, ia mempunyai sasaran yang lebih penting. Oh. kemungkinan yang bisa saja terjadi. Keheningan yang larut itu kemudian dipecahkan oleh munculnya Badrawati. Bocah itu muncul dari balik rimbunya pepohonan dan berlari-lari kecil. dahsyatnya. Bibi Pinaka terus menghujaninya dengan serangan-serangan bagai banjir bandang. Nampaknya hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk pergi sejauh-jauhnya. Kau menyaksikan bagaimana Panji Sapran itu menggunakan Aji Condo Biro? Iya. Aku masih mempunyai kesempatan menyaksikan hal yang luar biasa itu. Makhluk bajang. Makhluk manusia tetapi kerdil. Rambutnya merah bagai rambut jagung. Jumlahnya dua, Paman. Makhluk bajang itu ikut mengeroyok Bibi Pinaka. Tapi Bibi Pinaka tidak peduli. Serangan-serangan bajang kembar itu tidak diperdulikannya. Mestinya aku masih akan tetap berada di sana. Kalau Bibi Pinaka tidak melemparku dengan pisaunya. Baiklah. Lantas bagaimana sekarang? Kita laksanakan pesan-pesannya. Bagaimana anak Mas lari, Angon? Nampaknya perjalanan yang akan kami tempuh tidak seperti yang kita rencanakan. Aku mengerti anak Mas. Nyai Pinaka itu telah mengatakan kepada kami bertiga. Nyai Pinaka? Benar. Ketika anak Mas dan anak Nger sedang sibuk menghadapi Sambo dan Nisado. Pada saat itulah Nyai Pinaka muncul menemui kami. Oh, jadi... Uh... Kami diminta untuk kembali ke Sekar Jati. Lalu bagaimana dengan Paman? Kami sangat mengerti. Oleh sebab itu kami tidak merasa keberatan. Silakan anak mas berdua dan anak Ger jika bermaksud melanjutkan perjalanan ke Nusa Kambangan. Cuma kami berpesan, berhati-hatilah. Aku mengira apa yang anak Mas dan anak Nger hadapi di Nusa Kambangan adalah sesuatu yang sangat berat. Iya, kami akan sangat berhati-hati, Paman. Jadi, kita tidak jadi mengikuti sampai di Nusa Kambangan? Tidak, Tawangalun. Sebenarnya aku sangat ingin ikut. Apakah Kisanak tidak berminat untuk mengajakku? Tawang halun. Aku sebatang kara paman keling. Segenap pusat dan perhatianku saat ini hanyalah tertuju pada Panji Saprang, penyebab kematian ayahku itu. Apakah aku tidak boleh bergabung dengan Kisanak Lare Angon dan Adi Badrawati menuju ke Nusa Kambangan? Perjalanan itu menyimpan bahaya yang besar, Tawang Alun. Di sana Klare Angon tentu akan melindungi aku, Paman. Sebaliknya, mungkin kau justru akan menjadi beban tanpa harus direpotkan untuk melindungi orang lain. Mereka bisa bergerak leluasa. Maksudku, mungkin aku tidak akan merepotkan. Aku tidak akan bersikap manja, Paman. Ah, Maafkan aku, Adi Tawang Alun. Apa yang dikatakan Paman Gelung Keling adalah benar. Perjalanan ke Nusa Kambangan bukanlah perjalanan untuk menggar enggar Adi. Berbagai hal dan kemungkinan akan kami hadapi. Maafkan aku. Aku harus mengatakan keberatan Adi ikut bersama kami. Uh, baiklah, aku bisa mengerti. sesuatu yang seperti bergolak di dalam hati Tawang Alun. Tatapan mata gadis itu seperti memendam kekecewaan yang luar biasa. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.